Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in an Namun sebelum kita lanjutkan, nah barakallahu fikum, mungkin ada di antara kalian yang mau setoran atau ada yang belum setoran. Nah, antum sudah siap antum? Sudah siap? Hadis yang ke 6 sudah siap? Apa? Sudah siap belum? Sudah baca kemarin? Ewa nah. Antum sudah sudah? Ewa, berarti antum ulangi. Bismillah. Kalau sudah kolar Rasulullah tidak usah yakul lagi. Ulangi lagi. Ani Nu'man bin Bashir Naam barakallahu fikum ahsan. Antum hafal hadis pertama? Hafal enggak? Masih hafal enggak? Ya, setarkan. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu eh, innama a'malu binniyat wa innama

Manusia tidak boleh merasa aman dari fitnah atau perkara-perkara syubhat yang ada di hadapannya. Jadi solusi yang terbaik kalau mendapati perkara yang masih samar bukan kita mendatanginya namun menjauh dan menghindar darinya. Itu solusi yang terbaik. Dalam rangka untuk apa? Untuk mewujudkan dua kriterinya yang sangat bagus. Jadi kalau orang bertemu perkara syubhat, perkara yang samar, itu dia nanti kalau berlepas diri dan menjauhkan diri dari perkara samar tersebut akan meraih dua kriteria atau dua sifat yang sangat bagus. Apa itu? Yang pertama dan yang kedua? Apa? Naam barakallahu Yang Pertama adalah apa? Adalah naam akan apa? Suci agamanya dan juga naam barakallahu fiikum akan apa? Akan suci pula kehormatannya. Naam. Itu perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, "Faman ittaqa syubhat faqad istabara dinihi wa irdih." Gitu. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, sungguh dia telah mensucikan agamanya dan apa? dan kehormatannya. Itu dua perkara yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, "Na'am barakallahu fikum faman tarakal mustabihat hasala 'ala hatainil khoslatain." Maka barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, sungguh dia telah meraih dua sifat yang sangat mulia ini. Bara'atul din, yaitu sucinya agama dan juga bersihnya agama serta apa taharatul ird, yaitu kehormatannya pun suci, tidak terkotori. Dan kemarin untuk masalah bacaan ird ini ada tiga bacaan dan artinya pun berbeda-beda. Faedahnya sudah kami nukilkan kemarin. Apa, apa dan apa? Irdun artinya kehormatan. Aradun artinya sebagian kecil. Ardun luas. Naam asan barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala perhatikan baik-baik. Fal insanu idza arada an yamurra min tariqin la yadri hal huwa aminun wa khalin min qutta'it turuq wa min as-siba' amla. Perhatikan baik-baik ini. Maka manusia apabila dia ingin melewati sebuah jalan, ingin melalui atau melewati sebuah jalan, dia nggak tahu apakah dia itu aman dan juga apa? bersih dari kutai turuk, kutai turuk itu pembegal. Paham ya? Pembegal, perampok yang ada di jalan itu atau aman dari siba, siba itu binatang buas ataukah tidak? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Fa innahu yatajannabuhu listibahi amrihi alaihi maka hendaknya dia menjauhkan diri dikarenakan masih samar perkaranya untuk dirinya. Paham ya? Jalan yang enggak pernah dilewati. Nah, barakallahu fiikum kelihatannya mengerikan sekali apakah ada binatang buasnya ataukah tidak, nanti ada pembegalnya atau enggak, itu lebih baik dia menghindar. Nah, jangan malah menjerumuskan diri. Dikhawatir apa? Ternyata ada pembegal di situ. Nah, barakallahu fiikum atau ternyata ada binatang buas di situ. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Wa ihtimali an yakuna ghaira amin dan ada ihtimal kemungkinan tidak aman. Wa hadza fi amrin min umurid dunya. Ini padahal dalam perkara dunia. Fa kaifa fi amrid din alladhi huwa a'zam? Kata beliau, bagaimana sekarang kalau perkaranya perkara agama yang tentunya perkaranya lebih besar daripada perkara dunia. Perkara dunia itu aja kita berhati-hati. Jalannya aman atau tidak ya? Banyak pembekalnya atau enggak? Itu pun kita hati-hati kan perkara dunia Apalagi kalau perkara agama, lebih berhati hati lagi. Halal atau haram ini? Jangan-jangan halal, jangan-jangan haram. Masih ada kesamaran. Paham ya? Seperti itu solusi yang terbaik. Bagaimana tadi solusi yang terbaik? Menghindarkan dan meninggalkannya. Mau insyaallah ya? Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Fa hadithu fihi isbatul wara' wal ihtiyat. hadith ini di dalamnya ada pendalilan mengenai warak dan ihtiyat. Warak itu menjaga apa? Nah barakallahu fikum harga diri. Eh, menjaga harga diri dan juga merasa nah barakallahu fikum nam sederhana dengan sesuatu yang jelas-jelas halal tanpa menoleh pada perkara yang samar. Wal ihtiyat berhati-hati. Ihtiyat berhati-hati. Wa annal insana yahsunu bihi an ya'khudha bil warak wal ihtiyat. Dan sesungguhnya manusia itu justru lebih baik kalau seandainya dia mengambil cara yang warak ini dan juga berhati-hati. Maksudnya bagaimana? Menghindar. Lianna dzalika aslamu lahu wa ab'adu 'aniz zalal. Dikarenakan yang seperti itu lebih selamat untuk dirinya dan lebih jauh lebih jauh daripada ketergelinciran atau keterpelesetan. Paham ya? Maksudnya daripada terpeleset, tergelincir, lebih baik dia berhati-hati dan menjauhkan diri dari perkara syubhat. Mahum soal ya? Naam. Ikhwan fi din azdani wasakumullah, summa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam masalan mahsusan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan sebuah contoh atau permisalan yang bisa dilihat disaksikan oleh panca indera. Panca indera itu ada berapa? Talha. Ada empat atau ada enam panca indera? Ada empat atau ada enam? Hah? Panca indera itu ada empat atau ada enam? Yusuf? Panca indera ada berapa? Dua? Masya Allah. Allah barik. Panca indera ada berapa Abdurrahman? Empat atau enam? Panca indera ada berapa? Eh, Barakallahu fikum. Khalid? Hmm? Lima saja? Hah? Panca indera ada berapa? Enam. Masya Allah. Allah barik. Lama, ba'as khair insyaallah. Panca indera ada berapa Yusya? Lima. Antum? Lima. Kalau antum tadi nyebutkan enam panca indera. Eh, panca indera itu lima ya. Panca itu lima artinya. Indra itu ya indera. Bang ya? Nah, panca indera itu apa? Lima itu apa saja? Indra? Indra. nah melihat indera penglihatan, terus pencium, terus Eh? Indra perasa. Ya, terus? Apa? Apa? Bahasanya yang satu saja. ya? indra pencium, indra pembau, indra peraba, indra pendengar, indra ya, itu perasa. Peraba lain, perasa lain. Paham ya? Merasa maksudnya merasakan. Ya istilahnya sama, cuman beda bahasa saja. Bahasanya kalau peraba itu nah menyentuh itu ya indra peraba ya. Jadi jumlahnya lima indra penglihat, pendengar, peraba, pen, nah peraba, kemudian perasa, kemudian apa? Pencium atau pem, pembau ya. Nah barakallahu fikum itu. Yang jelas, Naam Syekh Muhammad bin alaihi wasallam menyebutkan di sini, naam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Nah contoh kata Syekh Shalal Fauzan, afan Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, mahsusan yang bisa diterna oleh panca indera, dilihat lihat saksikan langsung. Lilladzi yaqa'u fis syubhat yaitu orang yang terjatuh dalam perkara syubhat. Annahu qad yaqa'u fil haram. Sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Faqala karra'i, maka Rasulullah mengatakan seperti pengembala. Ra'il ghanam, pengembala kambing. Yar'a haulal hima, yang dia mengembala di sekeliling pekarangan orang. Nah, biasanya kalau pekarangan orang itu ada batasannya. Paham ya? Ini batasannya kotakan ini punya sepulan, si alan. Paham ya? Nah, kalau dia mengembala kambing sekeliling pekarangan itu, lama kelamaan kalau kambing lihat rumput yang hijau di dalam pekarangan itu, masuk kambingnya. Nah, ujung-ujungnya orang pengembala pun ikut masuk juga. Allah musta'an. Kita lihat. Nah wal hima asy-syai' al-mamnu'. Hima itu adalah sesuatu yang dilarang Yusamahima maksudnya pen, sesuatu yang dijaga, yang dibatasi, yang dibentengi. Wa kana min adati qabail Arab dan dahulu termasuk kebiasaan na'am barakallahu fikum adatnya kabilah atau marga orang Arab idza akhsaba min al ard annahum yahmuna hadal mar'a dan kebiasaan orang Arab dahulu eh, apabila mereka sudah mendapatkan satu potongan atau satu tempat di tanah gitu ya, sudah ditanamin atau sudah dia miliki. Nah, mereka nah barakallahu fikum menjaga ketat pekarangan tersebut. Fala yaqrabuhu ahadun liyahtassu bih. Maka enggak ada seorang pun yang boleh mendekati untuk milikinya. Kalau sudah dia miliki tadi ya, sudah dikasih batasan, dikasih enam benteng. Liyakuna limawashihim Ini tujuannya untuk apa? Binatang ternak khusus mereka saja. Yang lainnya lain sendiri. Paham maksudnya? Jadi binatang-binatang yang lain yang punya orang lain enggak boleh masuk ke pekarangan yang sudah dibatasi tadi. Fa idza jaa man yar'a bi ghanamihi haula hadzal hima apabila datang orang mengembala kambing di sekeliling na barakallahu fikum benteng atau batasan ini fa innahu la yastati' an yamna'a infilata ba'di ghanamihi ila dzalikal hima maka sesungguhnya dia tidak akan mampu menghalang-halangi apa kalau seandainya sebagian ghanam, sebagian kambing tadi apa? Nah, menoleh atau pergi ke pekarangan tadi itu. Kan sulit. Kambingnya kan enggak hanya satu saja. Allah musta'an. Farubbama tanfanitu wahidatun aw aktsar fata fil hima. Bisa jadi terkadang yang berpaling menoleh masuk tadi itu bukan hanya satu, lebih dari itu. Akhirnya pun apa? Terjatuh dan masuk dalam pekarangan orang tadi. Fayata'arradu li'uqubati sahibil hima akhirnya pun mendatangkan apa? Mendatangkan nabarakallahu fikum orang yang apa yang nanti memberikan hukuman kepada pemilik pekarangan tersebut. Maksudnya bagaimana? Orang itu kan marah karena pekarangan orang yang dimasukin kambing tadi. Fal hadiku minhum alladhi yahtatu yahtatu li amrihi, orang yang cerdas, yang cerdas dari kalangan mereka yang dia itu sangat berhati-hati terhadap perkaranya, wa yadhhabu bi ghanamihi ba'idan 'anil himani kalau orang yang cerdas berhati-hati itu justru membawa jauh-jauh binatang tadi itu, itu kambing jauh dari pekarangan orang. Karena selamat. Karena kalau dekat-dekat pekarangan orang, yang namanya pekarangan tahu, tahu sendiri, sudah dirawat, disirami misalkan, kemudian rumputnya hijau. Lah kalau kita mengembala kambing situ bayangkan, kambingnya kan tertarik dengan sesuatu yang hijau. Akhirnya masuk ke pekarangan itu merusaklah pekarangan. Allah musta'an terjatuh dalam perkara yang haram. Allah musta'an. Jadi orang yang cerdas justru menjauh mengembalanya di tempat yang jauh yang kira-kira apa? Nah, barakallahu fikum, e, rumput tumbuh bukan di pekarangan orang tapi di tempat yang bisa dikatakan belantara. Nah. kama anna hadzal ra'i qad la yamliku man'a ghanamihi minal infilat wal wuqu' fil hima. Sebagaimana pengembala ini tidak mampu untuk menghalang-halangi kambingnya, ha? masuk dan terjatuh dalam pekarangan orang tadi fa innal insana la yamliku man an nafsihi minal wuqu' fil haram maka sesungguhnya manusia pun juga tidak akan mampu menghalang-halangi mencegah dirinya untuk terjatuh dalam perkara yang haram maksudnya bagaimana hati-hati karena mencegah kambingnya aja nggak mampu apalagi mencegah dirinya gitu loh istilahnya ya nah barakallahu fikum Idza talabbasna bisyubhat apabila tersamarkan dengan perkara syubhat. Fa hadza mithalun wadihun. Ini contoh yang sangat jelas dan gamblang. Wa mahsusun bisa dicerna dengan panca indera. Yadullu ala wujubi istinabi syubhat li'alla yaqa'a al-insanu fil haram. Yang hal ini menunjukkan wajibnya apa? Menjauhkan diri dari perkara syubhat agar seseorang tidak terjatuh dalam perkara haram. Kalau jelas-jelas itu samar, jangan didatangi. Paham ya? Kalau mencurigakan, kita misalnya masuk ke sebuah eh, warung makan kok ini kok ada gumpalan-gumpalan warna merahnya apa ini? Eh, mencurigakan jangan-jangan darah misalkan. Ya jangan dimakan. Nyari yang jelas-jelas halal. Ada daging, daging sapi, ada juga apa? ikan lele yang jelas-jelas. Paham ya? Telur goreng. Tapi ada mencurigakan ini apa gumpalan-gumpalan merah ini misalkan. Jangan malah nyoba. Paham ya? Nah, kecuali kalau ada penjualnya di situ nanya, "Ini apa ini, Pak?" "Wah, ini dam darah katanya. Misal kalau sudah jelas-jelas kayak gitu ya dijauhi, tapi kalau masih mencurigakan, dak manyaribuk ilama layaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Ikhwan fil din azbani wasakumullah. Naam, kita lihat berikutnya. Summa innahu sallallahu alaihi wasallam fi akhiril hadis bayyana as-sababa alladhi yaj'alul insana mutawarri'an mudajanniban lisyubhat. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis menjelaskan sebab yang menjadikan manusia itu wara' dan menjauhkan diri dari perkara syubhat. Wasabab alladhi yaj'alul insana mutasahilan dan juga menjelaskan sebab yang menjadikan manusia bermudah-mudahan la yatawarra 'an syubhat, tidak wara' terhadap syubhat, wa bitali qad la 'anil haram dan berikutnya pula tidak berhati-hati dari perkara yang haram faqala sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghatan ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah semacam apa gumpalan daging paham ya na barakallahu fikum idza salahat salahal jasadu kulluh tapi kalau gumpalan itu bagus bagus juga seluruhnya jasadnya bagus seluruhnya wa idza fasadat namun apabila gumpalan tersebut rusak maka fasadal jasadu kullu akan rusak pula semuanya apa itu ala wahyil qalb ketahuilah gumpalan potongan daging tersebut adalah al qalb paham ya nah barakallahu fikum yaitu jantung hati paham ya jantung hati nah Allahu musta'an yang jelas kalau rusak rusak semuanya sebagai manusia seperti itu kalau jantungnya rusak orang itu kalau kena penyakit jantung parah itu dengar suara kerak-kerak mengagetkan aja langsung jeglek dia Paham ya? Jeglek maksudnya konslet, paham ya? Meninggal dunia. Nah, dengar suara yang kena-kena keras, enggak tahan langsung seperti itu, ya enggak? Parah. Hatinya juga gitu, kalau hatinya sakit, kena mungkin terserang penyakit yang parah gitu, berbahaya juga. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Namun yang diinginkan di sini kita lihat, fa idza kana fil qalbi salahun, kalau seandainya hatinya itu bagus, fa inna sahibahu yatawarra'u 'an syubhat maka pemilik hati tersebut akan merasa berhati-hati dari perkara syubhat. Wara' tidak mendekati. Wa illa idza kana qalbuhu laisa fi shalah dan jika tidak demikian, kalau seandainya hatinya itu tidak bersih, tidak bagus, nam fa innahu lan yubali bisyubhat. Niscaya dia tidak akan pedulin syubhat. Syubhat atau bukan dia terjang terus. Hati-hati. Tsumma lan yubali bil haram fima ba'du. Kemudian setelahnya kalau sudah enggak peduli lagi dengan syubhat, enggak peduli pula dengan perkara yang haram setelahnya. Fal madaru 'alal qalb, perputaran itu semuanya tergantung dengan hatinya. Hati itu fama huwal qalb? Apa itu qalb? Al qalbu huwa al mudghatu yakni qit'atul lahmi. Paham ya? Hati itu adalah mudghah. Mudghah itu potongan daging. Nah, barakallahu fikum. Allati fi sadr yang ada di dalam dada manusia, jantung hati. Jantung hati barakallahu fikum. Naam. Allahumma musta'an. Wallati biha yumayyizul insan bainad dhari wan nafi'. Yang dengannya dengan hati tadi, jantung hati tadi itu, na'am barakallahu fikum, manusia bisa membedakan antara yang membahayakan dan yang bermanfaat. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Hati-hati. Kita punya hati, hati-hati. Jangan sampai hati kita ini mati. Nah, barakallahu fikum karena tidak hati-hati. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum dengan hati yang mati dan juga berpenyakit. Allah musta'an. Karena hati ini butuh siraman. Ya, termasuk bentuk kehati-hatian orang terhadap hatinya, dia berhati-hati dengan hatinya. Paham ya? Agar apa? Tidak terjerumus dan juga tidak terkotori perkara-perkara syubhat. Mahfuz Allah ya? Nah, yang jelas hati-hati barakallahu fikum karena hati itu sangat berbahaya sekali. Kalau tidak apa? Tidak bagus tadi. Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini sebutkan wa bainat tanyib wal khabith. Yang bisa membedakan antara yang bagus dan yang jelek itu hati. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati sudur." Yang buta itu bukan matanya, Sesungguhnya matanya itu enggak buta, bisa melihat matanya. Tapi yang buta itu apa? Mata hati. Kalau sudah mata hatinya buta, berbahaya sudah. Akan tapi yang buta adalah hati-hati yang ada dalam dada tersebut. Hati-hati barakallahu fikum. Kalau hati sudah buta, rusak itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu kita setiap hari butuh apa namanya? Siraman. Siraman apa namanya? Ahdihat. Eh? Siraman apa? Siraman rohani Paham ya? Nah, siraman yang sumbernya Al-Qur'an was sunnah. Nah, karena kalau yang namanya hati itu bagikan tanaman. Jadi hati itu kalau nggak pernah disirami, nggak pernah dipupuk akan layu. Kalau sudah layu meninggal dunia. Paham ya? Mati. Allah musta'an. Hati itu akan mati. Oleh karena itu ikhwan fil din, azza wa jazakumullah, nah termasuk makanan pokok hati adalah al-ilmu. Nah, barakallahu fikum. Nah, min aqwatil qulub al ilmu akuat itu termasuk makanan pokoknya hati itu al ilmu kalau ilmu atau setiap hari makan ilmu walaupun kelihatannya nggak kenyang perutnya tapi hati Masya Allah hati itu yang kenyang karena apa? karena itu makanan maknawi Allahul Musta'an ikhwan din azza wa oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih sebagaimana dinukilkan Syekhul Islam Ibn Qayyim dalam kitab Madari Gusanikin dengan semakna apa yang diungkapkan oleh Ahmad mengenai ilmu? An-nasu ilmi ila ta'ami awa li'anna rajula yahtaju ila ta'am asy-syaraf fil yawmi marra awa wa ila al-ilmi di di anfusih bi ada di ha ewa di apa eh anfusih ana ah, barakallahu fikum ha eh di nafasih afan di nafasih na'am artinya apa barakallahu fikum Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan an-nasu ilal ilmi ahwaju min at ta'am syarab. Manusia itu butuhnya terhadap ilmu itu lebih dia butuhkan dibanding makanan dan minuman. Kenapa? li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am syarafil yaumi marau maraten Karena orang itu kalau cuma minum dan makan dalam sehari itu butuhnya sekali dua kali masih hidup. Paham ya? Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih. Paham ya? Dan butuhnya dia terhadap ilmunya dengan apa? Setiap kali nafas yang dia hembuskan. Tahu antum nafas? Eh, Ayo Setiap nafas yang dihembuskan itu butuh ilmu. Antum mau ke kanan butuh ilmu, ke kiri butuh ilmu, belajar butuh ilmu, salat, zakat, puasa, kerja pun butuh ilmu. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu jangan menyepelekan yang namanya al al ilmu. Nah barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Fa idza amiyal qalbu waqa'al insan fi syirki wal kufri wal mafasid. Apabila hati itu sudah buta, maka manusia akan terjatuh dalam perkara kesyirikan, kekufuran dan kerusakan-kerusakan. Wa idza kana fil qalbi basiratun, namun apabila hati itu memiliki pandangan, fa innahu yatajannabu hadhil asya' niscaya hati tersebut akan menjauhi perkara-perkara ini fal madaru alal qalb perputaran itu semuanya kembali kepada hatinya tadi hatinya baik atau tidak itu loh paham ya nah barakallahu fikum namun jangan cuma mengandalkan yang penting kan hatinya mas seperti kelompok-kelompok yang sudah mendengar kalau nasihat ngayal, ini jelek-jelek kayak gini minum khamr tiap hari yang penting kan hatinya. Yang penting kan hatinya katanya. Ini pendapatnya Murji'ah. Paham ya? Pendapatnya Murji'ah hati-hati. Kalau nasihati ngayal, ini haram Pak rokok enggak boleh Pak, berjudi haram. Ini walaupun berjudi tapi kan yang penting hatinya, Mas. Yang penting hatinya ini yang penting. Berjudi tiap hari enggak masalah, hatinya yang penting. Yang tahu hanya ana dan Allah taala katanya. Allahul musta'an. Kok bisa itu entengnya seperti itu? Ya kan, Pak? Ayolah. Ya, Allahul musta'an. Nah, bukan yang penting hatinya. Hati juga penting, qaul juga penting, amalan yang terpenting. Sudah kita lewati kan? Keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Apa definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah? Diucapkan dengan La ba'as, khair insyaallah, la ba'as. Antum Nutkun fi lisan diucapkan dengan lisan. Terus wa'tiqadun janan diyakini dengan hati. Terus diamalkan dengan anggota badan. Terus Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arabnya nggak masalah. Bahasa Indonesia sudah. Bertambah dengan ketaatan, yazidu bi ta'atir rahman Eh, wayang kusun maksiyah berkurang dengan kemaksiatan itu pendapat ahli sunnah mengenai makna iman ini dihafalnya lima perkara diucapkan dengan lisan diyakinin hati diamalkan dengan anggota badan bertambah dan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan jangan tertipu dengan apa dengan nah biasanya diucapkan para ibu-ibu dulu pernah ada kejadian kisahnya kisah nyata Allahumma musta'an ini sekedar menyebutkan sebagai hiburan saja. Ada ikhwah, dia nyebrang jembatan. Ternyata di bawah itu ada ibu-ibu nyuci pakaian. Qadrawa masyafa'al ternyata jembatannya itu kan sudah jembatannya bisa dikatakan rusak. Jatuhlah ikhwah itu ke bawah, ke, dalam, ke bawah apa? Ke bawah jembatan tadi. Ada ibu-ibu situ. Ikhwah ini takut sekali. Ibu-ibu mengatakan, "Enggak apa-apa Mas, yang penting kan hatinya." <laughs> Gitu. Kisahnya itu. Jadi kebanyakan mereka itu ngandalannya itu, ucapan yang penting kan hatinya. Maksudnya bapak atau mas ini melihat kita-kita ini nggak masalah, yang penting hatinya. Paham ya? Kan ikhwannya takut ibu-ibu semua di situ. Syahidnya apa barakallahu fikum? Syahidnya ucapan tersebut kurang tepat. Kalau untuk dipakai untuk apa? Dalil untuk maksiat enggak tepat itu, paham ya? Nah, hati yang penting, tapi apa? Bukan berarti hanya di hati saja. Naam. Ikhwan fillah dan azza wa berikutnya. Qala Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, yakni qit'at lahmin saghiratan, yaitu potongan daging yang kecil. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila potongan daging tersebut bagus, niscaya jasad pun akan seluruhnya akan bagus. Salahat bi khaufillah wa khasyatih wa taqwa wa mahabbatih akan bagus dengan apa? Takut kepada Allah dan juga merasa takut kepada Allah serta bertakwa kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat namun apabila potongan daging yang kecil tadi rusak, falam takhsallaha kemudian dia tidak takut kepada Allah, walam takhaf minhu tidak pula takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walam tuhibbah tidak pula mencintai Allah taala, fa innal jasada yafsadu. Niscaya jasad tersebut akan rusak li'annal qalba huwa malikul jasad karena yang namanya hati ini faedah bagus sekali ini. Hati itu ah rajanya jasad kita. Jadi jasad kita ini ada rajanya. Rajanya apa? Hati. Kalau hati baik, baik semuanya Insya Allah. Tapi kalau hati rusak, rusak semuanya. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, seseorang itu berpikir dengan akalnya, akalnya mana? mata hati tadi itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka orang-orang kafir memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Oleh karena itu barakallahu fikum banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya otak tapi tidak punya akal. Nah, banyak enggak? Banyak seperti hewan, eh? seperti ular, harimau, eh? kambing, sapi itu punya otak tapi akal enggak punya. Nah, kita sebagai manusia barakallahu fikum yang diberikan oleh Allah taala dengan sempurna otak ada, akal ada dimanfaatkan dimanfaatkan barakallahu fikum. Bayangkan orang-orang saudara kita kaum muslimin yang mereka bermudah-mudahan main judi dengan apa? Mengadu ayam jantan, ayam jago. Eh, antum tahu ayam jago Anas? Nah, ayam jago itu mereka adu. Allah musta'an. Mereka adu itu ayam jago itu bayangkan. Padahal yang adu ini orang-orang yang berotak dan berakal itu loh. Kok malah yang diadu yang berotak saja? Kalau mereka benar-benar berakal berpikir, mengganggu aja dilarang apalagi mengadu itu ya. Mengganggu dilarang enggak? Mentati maksiat itu dilarang. La tasubud dik fa innahu yuqidul shalah. Jangan mencaci maki ayam jantan, ayam jago. Karena sungguhnya dia membangunkan kalian untuk salat. Mencaci maki ada dilarang apalagi mengadu. Allahul musta'an. Nasallahu an yusliha ahwalana wa ahwalahum jami'an. Kita minta kepada Allah Taala semoga memperbaiki keadaan kita dan keadaan mereka semuanya. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa idza salahal maliku salahat ar-ra'iyatu. Apabila raja itu sudah bagus dan baik, niscaya rakyatnya pun juga akan bagus. Paham ya? Gerak-geriknya manusia itu kalau hatinya bagus, akan bagus gerak-geriknya. Paham ya? Tapi kalau hatinya rusak, gerak-geriknya mencurigakan. Mencurigakan barakallahu fikum. Jadi tidak ada ketenangan pada hatinya. Allahumma musta'an. Kita lihat. Wa idza fasadal maliku fasadatir ra'iyyah Apabila raja tersebut rusak, rusak pula rakyatnya. Fa'alal muslim an yas'alallaha salaha qalbi. Maka wajib atas seorang muslim untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki hatinya. Ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Antum sudah hafal antum? Coba diulangi. Naam, ahsan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Artinya apa artinya Ibnu Umar? Wahai Zat yang membolak balikan hati nah, kokokkanlah hati di, di atas naam karena hati kita nggak tahu barakallahu fikum yang membolak balikan hati Allah Subhanahu wa taala kita meminta kekokohan kita lihat berikutnya barakallahu fikum fa'alal muslim an yas'alallaha salahal qalbi li'annahu idza salaha qalbuhu salahat umuruhu kulluha Dikarenakan kalau seandainya hatinya bagus, bagus pula urusannya semuanya, perkaranya semuanya bagus. Wa idza fasada qalbuhu fasadat umuruhu kulluha. Dan apabila hatinya rusak, rusak pula semua urusannya dan semua perkaranya. Ikhwan fil din, a'azzani wasakumullah, wa hadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qawli. Perhatikan ini penting sekali ini. Oleh karena ini, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapannya ya muqallibal qunub wal absar tsabbit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balikkan hati absar itu juga sama nah barakallahu fikum kokohkanlah hatiku di atas apa di atas agamamu fataqulu lahu aisyah kemudian aisyah ummul mukminin berkata kepadanya fi ketika Rasulullah mengucapkan doa tersebut fayaqulu ya aisyah wahai aisyah wa ma yu'minuni wa qulubul ibad baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Dan apa? Eh, yang bisa membuat aku aman atau yang membuat aku aman nah dari apa dari ketergelinciran atau semisalnya padahal dalam keadaan hati-hati hamba itu berada di antara jari jemari daripada na barakallahu fikum jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Naam, eh, berada di antara dua jari daripada jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada an yuqalliba qalba 'abdin qallabahu. Apabila Allah Taala menginginkan untuk membolak-balikkan hati seorang hamba, Allah Taala akan balik. Allah Taala akan akan apa akan membaliknya barakallahu fikum na'am. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza wa jalla diperhatikan baik-baik bahwasanya hati manusia itu lemah. Nah, barakallahu fikum hati manusia itu lemah. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah eh, bangun malam, qiyamul lail, salat malam. Nah, barakallahu fikum dijaga baik-baik. Walaupun enggak banyak-banyak tiga rakaat tidak masalah. Kalau masih kuat tambah lagi. Yang penting apa? Ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Witir paling sedikitnya berapa rakaat? Satu rakaat. Jangan malas-malasan. Dibangunkan langsung segera bangun. Nah, adzan pertama dikumandangkan langsung bismillah. Paham ya? Ke belakang selimut nih. Singkap semuanya. Bismillah. Seperti itu. Paham ya? Memang ngantuk itu enak dan lezat, tapi tempatkanlah pada tempatnya. Paham ya? Nah, jadi ketika barakallahu fikum sudah adzan pertama dikumandangkan, langsung bangun. Nah, enggak perlu eh diopiak-opiak. Opiak-opiak ya. Enggak perlu dipukul dulu, bangun bangun bangun. Langsung aja langsung sandar. Oh, ini adzan pertama. Bangun bismillah. Baik. Ayo anak barakallahu fikum bangun. Nah, setelah itu ambil air wudu, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya biar agak lebih khusyuk lampu itu enggak dinyalakan semuanya, mungkin nyalakan satu atau dua karena biasanya kalau redup-redup itu lebih tenang keadaannya. Paham ya? Enam daripada terang silau atau semisalnya tapi jangan tidur. Paham ya? Yang jelas fokus. solat itu menghadap Allah taala. Eh, jangan antum salat sejak awal atau pertama sampai sebelum subuh enggak bangun-bangun. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ini. Doa yang paling penting ini jangan sampai terlupakan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dini. Allah musta'an. Fal qulubu biyadillahi azza wa jal. Maka hati-hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal insani an yas'alallah an yahdiya qalbah. Maka wajib atas manusia untuk minta kepada Allah taala agar diberikan petunjuk hatinya. Nah, karena kalau sudah dapat petunjuk barakallahu fikum, niscaya tidak akan membahayakan orang-orang yang sesat kalau seseorang sudah berada di atas petunjuk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Hah? Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Hadza ayyuhan nas Hah? Ya alladzina amanu terus lewat Naam barakallahu fikum itu ayat yang mulia jangan dilupakan. Eh, naam. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum ayadurukum man dhalla idza tadaitum. Sahih ya alladzina amanu atau ya ayyuhan nas? Hah? Hah? Ya ladzina amanu. Na'am barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, na'am barakallahu fikum, wajib atas diri-diri kalian na'am menjaga diri-diri kalian. 'Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mereka mendapat petunjuk, niscaya Allah Taala akan menambahkan padanya petunjuk dan akan mendatangkan ketakwaannya. Nah, barakallahu fikum. Tadi benar ayat tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idza tadaitum. Atau pernah tercatat dulu? Pernah? Maksudnya ada pernah tercatat situ San? Ayo na barakallahu fikum ayat tersebut bagus sekali pendalilan mengenai bahwasanya apa? Kalau orang berada di atas petunjuk, itu insyaallah taala tidak akan tersesat biidznillah. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Dikit lagi ya. Wa 'alaihi aidan an yatajann an yatajannaba ma yufsidul qalb dan wajib atas seorang manusia agar menjauhkan diri dari perkara yang bisa merusak hatinya. Li'annal qalba yafsu li'annal qalba yafsadu bisyubhat wal ma'asi wa bi haram Dikarenakan hati itu akan rusak dengan subhat-subhat dan kemaksiatan-kemaksiatan dan memakan harta-harta atau makan sesuatu yang haram. Fal ma'asi bi jami'an wa'iha tufsidul qalb, tufsidul qulub. Maka perbuatan-perbuatan maksiat dengan seluruh jenisnya bisa merusak hati manusia. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. An-nadharu ilal haram. Ini penting ini. Eh, bagi para talabah perhatikan baik-baik ini, melihat pada perkara yang haram itu hati-hati yaitu melihat para wanita jenabiyah, wanita bukan mahramnya. Antum misalnya keluar ke sana belanja, yang ada belanja yang dilihat makanannya, jangan lihat penjualnya. Paham ya? Hati-hati fitnah. Bukan sembarangan ini. Yang diserang itu bukan semata-mata mata antum, hati. Hati ini berbahaya sekali. Memang pertama kali fitnah itu pandangan pertama tadi. Tapi kalau sudah lewat pandangan pertama merasuk ke hati. Nah, di hati itulah diproses. Allah musta'an. Terbayang-bayang, terfikirkan, hindari barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan antum belanja di luar sana, banyak fitnah, cuman antum harus bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri paling penting. Nah, barakallahu fiikum kalau antum misalkan beli roti ya, di angkringan atau di toko sana beli makanan, lihat makanannya, lihat rotinya. Mau bayar ya sekedar bayar saja. Nah, barakallahu fiikum. Mafhum? Eh, mafhum? Eh, ma'am. Seperti itu. Hati-hati barakallahu fiikum. Fitnah itu ngeri sekali. Fitnah yang paling dahsyat perempuan bagi kaum lelaki. Eh, sebagaimana hadis yang sahih yang sudah kita lewati, muttafaqun alaih hadisnya siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya yang melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita, melainkan fitnah wanita. Mulai dari suaranya, paham ya? Mulai dari na barakallahu fikum semuanya. Nah, disebutkan hingga semuanya adalah aurat oleh karena itu disyariatkan untuk menutupinya. Nah ini an-nadharu ilal haram, melihat pada perkara yang haram. Hati-hati barakallahu fikum. Wastima'ul haram dan mendengar sesuatu yang haram. Hati-hati ini. Hari Jumat diserahkan HP-HP-nya, jangan bergaya di pojokan sendiri pakai handset. Nah, dengan muslim hati-hati. Nah, jangan sampai ada yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum jangan ada yang seperti mendengar sesuatu yang haram, haram. Paham ya? Yang berlalu berlalu yang berikutnya jangan diulangi lagi kalau seandainya pernah terjadi. Paham itu ya? Mendengar musik haram, istimewa haram. Nah, Kullu hada yufsidul qalb. Ini semuanya merusak hati. Karena antum bayangkan orang-orang yang suka orang-orang yang suka musik nyanyian itu terkadang kalau dengar musik nangis ya. Terharu, tapi kalau dengar murotal Al-Qur'an enggak menangis sama sekali. Paham ya? Susah untuk menangis. Allahu musta'an. Walaupun untuk masalah nangis dan ataukah tidak itu tergantung dengan apa sensitifnya orang ketika merenungi tersebut. Cuman terkadang kalau orang udah senang musik, itu dengan musik sedikit yang tersentuh hatinya. Malah menangis, mengucurkan air mata. Tapi kalau mendengar mulai azza wa jal, gak bergetar sedikit pun. Allahu musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Fa al-insanu ila haram fasada qalbuh. Apabila seorang melihat pada perkara yang haram akan merusak hatinya. Wa idza ilal ghina wal mazamir wa alatul lahwi fasada qalbuhu. Apabila dia mendengarkan kepada ghina itu dangdut nyanyian eh, barakallahu fikum wal mazamir mazamir alat-alat musik wa alatul lahwi dan alat-alat apa na'am alat-alat yang bisa melalaikan ya, seperti trompet gitar atau semisalnya itu alat, musik itu melalaikan semuanya fasada qalbu akan rusak hatinya nah mainan game masuk juga hati-hati eh, jangan sembarangan nah game itu bukan ada di Android saja ya HP-HP jadul juga banyak gamenya jadi hati-hati barakallahu fikum jangan diam-diam HP anak jatuh kok. Tayyib jatuh enggak masalah tapi jangan mainin game. Paham ya? Hati-hati itu. Nah, barakallahu fikum itu bisa merusak hati karena kalau udah terlanjur terjun dalam dunia game ini, ha? terkadang sunat pun diterjang. Lah kenapa? Lah belum game? Main game terus ya. Benar kan, Pak? Iya. Ayo na'am. Allah barakallahu ya barik fikum. Na'am. Hati-hati. Hindari yang seperti itu. Na'am. Kita lihat berikutnya. Wa idza wa idza waqa'a fil ma'asi fasada qalbuh. Apabila seseorang sudah terjatuh dalam perkara maksiat rusak hatinya. Wa idza akala haram fasada qalbuh. Apabila makan suatu makanan yang haram akan rusak pula hatinya. Makan daging babi, makan daging anjing B1, B2. B1 apa kemarin? Anjing, B2 apa? Nah, hati-hati barakallahu fikum. Nah, ini sekedar apa? Sekedar penjelasan biar nanti enggak salah faham atau gagal faham. Karena mungkin kalau di sini atau nggak pernah lihat ya, tapi kalau di jalan-jalan sana terkadang banyak jual sate rica-rica B1, rica-rica B1. 6. Rica-rica B2. Yang pertama B1 gambarnya anjing, yang bawah B2 gambarnya kepala babi itu. Hati-hati. Jangan mencoba. Subhat. Hati-hati ya. Allahumma musta'an. 6. Fal insanu ya'malul asbab allati yasluhu biha qalbuh. Maka manusia hendaknya menempuh sebab-sebab yang bisa membuat baik hatinya. Amma husulus shalah fahuwa biyadillahi jalla wa ala. Adapun untuk mendapatkan kesolehan hati itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tidak maksum dari kesalahan, namun bukan berarti meninggalkan kebaikan, namun berupaya semaksimal mungkin dengan perjuangan pengorbanan untuk mewujudkan dan nambarakallahu fikum merealisasikan yang namanya kebaikan. Nah, barakallahu fikum, seberat apapun, sepahit apapun, yang namanya al khair, kebaikan, al istiqamah, al kitab sunnah harus kita realisasikan, harus kita wujudkan dengan meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam wal Walhamdulillahirabbil alamin.